Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat Maghrib Masjid Pakung Raya rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pelajaran adab yaitu adab berbicara dan bertutur kata dari buku Adabut Takhatub karya Syekh Mustafa Ibn Al-Adawi hafizahullahu taala. Maka di antara adab dan metode berbicara yang diajarkan oleh Al-Qur'an adalah metode iqna, meyakinkan orang. Wangdur ila hadi tariqah min turkul iqna Perhatikanlah berikut ini Di antara cara-cara Meyakinkan orang Yang dimaksud dengan turkul iqna Meyakinkan orang Adalah Menyampaikan kepada mukhatab Lawan bicara Sejumlah usul wal qawaid Sejumlah kaedah-kaedah Setelah dia menerimanya Baru albina ala hadil usul baru kemudian membuat, membuat menyampaikan kalimat konsekuensinya yang itu albina berdasarkan kaedah-kaedah yang telah diterima sebelumnya ba'da ikrarihi setelah dia menerimanya maka di antara cara berbicara ya, yang diajarkan oleh Al-Quran terutama kepada orang yang tidak sepakat dengan kita orang yang berbeda pendapat dengan kita maka dialog itu berangkat dari kaedah-kaedah ya, maka ajaklah lawan bicara ya, yang tidak sepakat dengan kita dengan kaedah-kaedah terlebih dahulu setelah dia sepakat barulah ya, kita bawakan kalimat selanjutnya jika anda konsekuen dengan kaedah ini maka harusnya demikian ini diantara cara berbicara yang diajarkan oleh Al-Quran kepada orang yang berbeda pandangan dengan kita dalam berbagai perkara. Wahadi wahia tarikotan ini adalah metode berbicara yang memiliki dalil dan dalil dari Quran dan Sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dan inilah praktek orang-orang yang berakal. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala ketika Allah mau mengajak orang-orang musyrik untuk beribadahnya kepada Allah. Maka dibawakanlah kaidah terlebih dahulu yaitu kaidah bahasanya apakah kalian menerima rububiah Allah? Bahasanya Allah lah pencipta dan pengatur jagat raya. Setelah mereka sepakat menerima bahasanya Allah itu adalah pencipta dan pengatur jagat raya, maka baru disampaikan. Jika demikian, Kenapa? Ya, ibadah tidak hanya kepada dia saja. Karena dialah yang memiliki dan mengatur jagat raya. Dan ini adalah kalimat yang tentu sangat telah membungkam. Ya, ketika disampaikan kepadanya, apakah kalian sepakat kalau Allah adalah pencipta dan pengatur jagat raya? Mereka mengatakan sepakat. Jika kalian sepakat, Ya. Kenapa kalian tidak mau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mencipta dan mengatur jagat raya sebagaimana keyakinan kalian. Contohnya misalnya kita jumpai di surat Al-Mu'minun kulu lillah mereka akan mengatakan itu adalah milik Allah Kul katakanlah wahai Muhammad kenapa kalian tidak mengambil pelajaran Tanyakan wahai Muhammad siapakah Rab pencipta langit yang tujuh dan Rab eh, dan pemilik ars yang besar mereka mengatakan itu adalah milik Allah jika demikian katakanlah wahai Muhammad afalatatakun kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah dan beribadah hanya kepada Allah Tanyakanlah wahai Muhammad siapakah yang di tangannya kerajaan segala sesuatu dia yang melindungi dan tidak dilindungi In kuntum ta'lamun jika kalian memang berilmu mereka akan mengatakan ya, semua kerajaan segala sesuatu adalah milik Allah kul maka katakanlah wahai Muhammad kenapa kalian dipalingkan Contoh yang lain adalah perkataan Nabi saw Alaihi Wasallam kepada orang-orang musyrik di awal dakwah beliau akhidan maka Nabi mengambil dan memanfaatkan al-i'tiraf pengakuan dan pengakuan mereka tentang kejujuran sang nabi. Nabi katakan apa pendapatmu seandainya aku kabarkan kepada kalian ada pasukan berkuda di lembah yang ingin menyerang kalian apakah kalian percaya denganku? Kalau maka mereka mengatakan iya kami tidaklah pernah mengetes dirimu atau tidaklah kami menjumpai dirimu kecuali jujur dan benar. Setelah sepakat bahasa Nabi berita Nabi itu satu berita yang benar barulah Nabi sampaikan. Maka ingatlah bahasanya aku menakut-nakuti kalian akan adanya seksaan yang keras ya, yaitu seksaan neraka jika kalian tidak beriman kepadaku. Ya, maka di sini kita jumpai contoh ya, sebelum Nabi ya, sebelum menyerang maka diajaklah orang yang diajak ya, lawan bicara untuk sepakat dulu nggak dengan hal ini. Setelah sepakat baru kemudian ada konter Jika demikian kenapa kalian tidak demikian? Maka ini menunjukkan bahasanya dialog dengan orang yang berbeda pandangan itu berangkat dari hal-hal yang disepakati terlebih dahulu. Cari dulu titik kesepakatan, kaidah yang disepakati bersama, setelah itu baru melebar kepada hal-hal yang diperselisihkan. Demikian cara cerdas dalam berdialog dengan orang yang berbeda pandangan. Jangan langsung berangkat dari hal yang diperselisihkan. Ya, kalau memang itu satu hal yang diperselisihkan antara kita dengan dia ya tidak bakalan ya, mendapatkan titik temu cara yang benar sebagaimana yang dicontohkan oleh Al-Quran dicontohkan oleh Nabi ajak lawan bicara untuk sepakat dengan satu hal setelah itu baru kita minta dia konsekuen dengan hal tersebut contoh yang lain lihatlah perkataan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat Ansar tatkala Ya, setelah perang Hunain Nabi memberikan harta yang banyak kepada orang-orang yang ditarik simpati hatinya yaitu penduduk Mekah yang baru saja masuk Islam maka harta rampasan eh, dari perang Hunain ini tidak diberikan kepada Ansar sedikit pun adapun penduduk Mekah yang baru saja masuk Islam maka ada yang diberi 100 ekor unta, ada yang 200 ekor unta dan seterusnya. Ansor tidak ada, ya, tidak dapat sedikit pun. Maka fakahanahu maka seakan-akan para sahabat Ansor wajadu, ay hazanu, mereka sedih dengan hal ini dan terdapatlah bisik-bisik di antara mereka. Ya, mereka katakan Nabi telah menemukan keluarganya. Ya, Nabi telah menemukan kembali kaumnya. Oleh karena itu dia beliau jor-joran ngasih kepada kaumnya ini 100 ekor unta, itu 200 ekor unta dan seterusnya. Itu karena mereka tidak mendapatkan apa yang didapatkan oleh banyak orang. Maka bisik-bisik ini akhirnya sampai ke telinga Nabi. Maka dikumpulkan para sahabat Ansar dan Nabi menyampaikan ceramah. Maka Nabi katakan kepada mereka, wahai orang-orang Ansar, bukankah aku jumpai kalian adalah orang-orang yang sesat? Lalu Allah memberikan petunjuk kepada Allah, Allah memberikan petunjuk kepada kalian dengan sebab diriku. Bukankah kalian dulu berpecah belah lalu Allah satukan kalian dengan sebab diriku? Bukankah kalian adalah orang-orang yang miskin kemudian Allah berikan kecukupan kepada kalian dengan sebab diriku? Dan setiap kali Nabi mengatakan satu kalimat, maka sahabat-sahabat Ansar ini merespon dengan mengatakan Allah wa rasuluhu amannu. Allah dan Rasulnya lah yang lebih besar jasanya kepada kami. Kemudian barulah setelah itu Nabi katakan, Tidakkah kalian rela manusia yaitu penduduk Mekah pergi pulang dengan membawa kambing dan onta sedangkan kalian pergi pulang ke rumah-rumah kalian membawa sang nabi mana yang lebih mulia sama-sama pulang ini pulang bawa onta bawa kambing ataukah pulang membawa sang nabi maka tentu tidak harus dilakukan bahasanya yang kedua itulah yang lebih mulia Demikian dalam hadis yang diatkan oleh Bukhari dan Muslim dan ini adalah salah satu hadis di Umdatul Al-Ahkam. Dan dalam hadis ini terdapat ya, maka sebelum Nabi menegaskan lebih mulianya pulang membawa Nabi daripada pulang membawa kambing dan unta maka Nabi sampaikan satu hal yang telah maklum pada mereka betapa besar jasa Nabi kepada orang-orang Ansar. Dan pelajaran yang lain dari hadis ini, hadis ini dalil penting menunjukkan bahasanya menyebut-nyebut jasa dalam rangka mengingatkan orang akan adanya pihak-pihak yang berjasa kepada dirinya itu bisa diperbolehkan. Manakala hal tersebut maksudnya bukanlah iftikhar bukanlah menyombongkan diri tentang jasa yang telah diberikan dan manakala niatnya bukanlah almanu mengungkit-ungkit pemberian namun mengingatkan sekedar mengingatkan <coughs> mengingatkan orang tersebut akan satu hal yang ya, boleh jadi mereka lupa maka Nabi mengingatkan kepada mereka para sahabat Ansar jasa Nabi menjadi sebab mereka mendapatkan hidayah, menjadi sebab mereka bersatu setelah dulunya Aus dan Khosraj itu perang berkepanjangan dengan satu perang yang namanya perang Buat yang terjadi selama 120 tahun dan datanglah Nabi dan membawa Islam dan Islam jadi sebab bersatunya dan damainya Aus dan Khotrat. Demikian juga Madinah tadi Nabi dari sisi ekonomi dulu kalian orang-orang yang miskin dan Allah memberikan kekayaan dan kecukupan kepada kalian dengan sebab diriku. Maka Nabi mengingatkan jasa-jasa yang telah ya, yang telah didapatkan oleh orang Ansar dengan sebab beliau. Maka di sini dalil bolehnya mengingatkan orang yang ya, mengingatkan seseorang dengan adanya jasa-jasa yang kita berikan kepadanya supaya bukan untuk uh, meratapi dan kenapa saya dulu membantumu bukan karena itu bukan karena penyesalan kenapa dulu membantu dan berbuat baik bukan pula karena mau iftikhar berbangga-bangga dengan amal yang telah dilakukan non sekedar mengingatkan dia dengan adanya jasa orang yang berjasa dalam hidupnya. Contoh uh, eh, ikna metode meyakinkan yang lain adalah dengan metode dialog yang Nabi contohkan dalam hadis yang diatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang sahih dari sahabat Nabi Abu Umamah radhiyallahu anhu ada seorang pemuda datang pada Nabi dan mengatakan wahai Rasulullah izinkanlah aku untuk berzina maka orang-orang pun pada mendatangi anak muda ini dan melarangnya. Dan mereka mengatakan, mah, mah, tahan dirimu, jaga ucapanmu. Kenapa kamu ngomong seperti itu? Eh, sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan pada anak muda ini, udenuhu, udun, uh, eh, marilah mendekat, Akhirnya pemuda tersebut mendekat dengan Nabi, koriban betul-betul dekat. Qal fajalasa lalu anak muda tadi duduk di dekat Nabi. Qal kemudian Nabi ya, membuat dia kena meyakinkan dia tentang bahaya zina dengan berdialog sebagai berikut Nabi tanyakan kepada orang tersebut apakah kamu suka zina itu terjadi pada ibumu dia mengatakan, "La wallahi demi Allah saya tidak suka. Semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusan wahai Nabi." Maka Nabi mengatakan, "Dan orang-orang pun tidaklah suka terjadi zina dengan ibunya." Maka orang-orang pun tidak suka kalau ibunya berzina dengan dirimu. Kemudian Nabi bertanya, apakah engkau suka seandainya anak perempuanmu berzina maka dia mengatakan la wallahi demi Allah saya tidak suka wahai Rasulullah ja'alani Allahu fidaka semoga Allah jadikan diriku sebagai tebusan untukmu. Maka Nabi mengatakan dan orang-orang pun tidak suka jika ada anak perempuan mereka yang berzina misalnya berzina dengan dirimu. Kemudian Nabi mengatakan apakah engkau suka seandainya zina itu terjadi pada saudara perempuanmu maka dia mengatakan tidak wallahi ja'alani Allahu fidaka dan Nabi pun mengatakan dan orang-orang pun tidak suka seandainya zina itu terjadi pada saudara-saudara perempuan mereka Kemudian Nabi mengatakan apakah engkau suka jika zina itu terjadi pada bibikmu dari jalur ya, ayahmu maka dia mengatakan tidak demi Allah semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusan untukmu maka Nabi katakan dan orang-orang pun tidak suka jika zina terjadi pada bibik-bibik mereka. Kemudian Nabi mengatakan apakah engkau suka zina terjadi pada bibikmu dari jalur ibumu yaitu saudara ibumu. Dia mengatakan tidak wallahi semoga Allah jadikan diriku sebagai tebusan untukmu wahai Rasulullah. Maka Nabi pun katakan dan orang-orang pun tidak suka zina terjadi pada bibik-bibik mereka. Setelah dia sepakat dengan ini semua, ya, barulah ya, Nabi meletakkan tangannya kepada pada diri orang tersebut dan mengatakan, Ya Allah ampunilah dosanya, Allah bersihkanlah hatinya, dan Ya Allah bentengilah kemaluannya. Falam yakun ba'da dalik, maka sejak peristiwa tersebut, maka tidaklah anak muda ini yaltafitu ilai syai'in noleh dan berkeinginan dengan satu pun dari hal-hal yang menjurus kepada zina. Maka Nabi menggunakan metode ikna ya, meyakinkan orang tentang betapa jeleknya zina dengan cara berdialog dan mengajak dia kepada hal yang dia sepakati. Dia sepakat kalau tidak suka ibunya berzina, anak perempuannya berzina, saudarinya berzina, bibik-bibiknya berzina. Maka Nabi ingatkan orang-orang pun tidak suka itu terjadi pada ya, pada saudara-saudara mereka, anak-anak perempuan mereka dan seterusnya. Wahawa dan berikut ini Nabi alaihissalam yukarirul Yahuda meminta ya, pemastian dari orang-orang Yahudi Sebelum Nabi kabarkan kepada orang-orang Yahudi bahasanya Abdullah bin Salam masuk Islam. Nabi minta mereka untuk mengakui siadah ketokohan Abdullah bin Salam dan keistimewaan Abdullah bin Salam di tengah-tengah masyarakat Yahudi. Maka Nabi Ali alaihi salatu wasallam berkata kepada orang-orang Yahudi, "Fa ayu rajulin fikum Abdullah bin Salam?" Abdullah bin Salam itu adalah orang seperti apa di tengah-tengah kalian. Maka orang-orang Yahudi yang Nabi kumpulkan mengatakan Zaka Sayyiduna wa Ibnu Sayyidina wa A'lamuna wa Benu A'lamina Dia adalah tokoh kami, anak dari tokoh kami Orang yang paling berilmu tentang Taurat, tentang agama di antara kami Anak dari orang yang paling berilmu di antara kami Kemudian Nabi bertanya, apa pendapatmu jika dia masuk Islam? Maka orang-orang Yahudi mengatakan hasyadillah mustahil. Maka lius lima, tidak mungkin dia masuk Islam. Maka setelah itu barulah kemudian Nabi mengatakan ya Ibnu Salam ukhuts alaihim keluar dan temui mereka-mereka ini. Nabi tadi simpan ya, Abdullah bin Salam di dalam rumah. Ya, ya, setelah Abdullah bin Salam masuk Islam dan serius dia masuk Islam, maka Nabi perintahkan dia untuk berada dalam rumah. Kemudian Nabi panggil orang-orang Yahudi, kumpullah dia di halaman rumah Nabi dan Nabi berdialog sebagaimana tadi telah kita bacakan. Setelah mereka mengakui ketokohan Abdullah bin Salam dan keilmuannya, baru Nabi katakan, "Wahai Abdullah bin Salam, ayo keluar temui mereka-mereka ini. Maka Abdullah bin Salam kemudian keluar dan mengatakan wahai orang-orang Yahudi, bertakwalah kalian pada Allah demi Allah zat yang tiada sembahan yang berat disembah melainkan Dia. Sungguh kalian tahu bahasanya dia ini yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah dan sebenarnya dia datang membawa kebenaran. Faqalu ya, maka eh, respon orang-orang Yahudi kadzabta engkau bohong Kemudian kalau di versi yang lain dijelaskan, lantaslah orang-orang Yahudi mengatakan bahasanya Abdullah bin Salam itu adalah ya, Syarun wa ibnu Syarina, orang yang jahat di antara kami, anak dari orang yang paling jahat di antara kami. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusir mereka mereka orang Yahudi. Maka lihat, maka diajak untuk sepakat dulu Bahasanya Abdullah bin Salam itu tokoh dan orang yang paling ngerti tentang agama Yahudi. Setelah ini diterima, baru kemudian didatangkan serangan. Barulah didatangkan serangan setelah disepakati kalau dia adalah tokoh terlebih dahulu. Ini cara cerdas dalam ya, ya, mendebat dan mematahkan ya, orang yang berbeda pandangan dan haluan. Kemudian berikut ini Urwah ibn Mas'ud al-Thaqafi berkata kepada orang-orang musyrik beberapa saat sebelum perjanjian Hudaybiyah sebelum Nah, Urwah al ini memberikan saran kepada mereka dengan saran yang cocok ya, yang dianggap pas menurut Urwah Al-Thaqafi yang telah pernah kita baca riwayatnya di halaman 52. tidak mengapa kita baca sekilas Waqat kana minhum anadak dan adalah orang asakafi itu adalah bagian dari mereka ketika itu Allah mengatakan pada orang-orang musyrik, bukankah kalian itu seperti ayahku sendiri? Mereka mengatakan betul. Bukankah aku adalah seperti anak kalian sendiri? Mereka mengatakan betul. Maka apakah kalian curiga denganku? Mereka mengatakan tidak. Kemudian Allah mengatakan bukankah kalian, tahu bahasanya istangfar tu ahla ukat ya, saya minta ya, mbak saya ajak penduduk pasar ukat untuk membela kalian ya, namun setelah aku ajak tatkala, ternyata mereka menolak falamma tatkala mereka menolak ya, jadi ada satu pasar di Mekah ketika itu namanya pasar ukat maka aku ajak mereka orang-orang yang ada di pakar ukat untuk Eh, membela kalian tatkala aku ajak mereka menolak cik tukum maka aku datang kepada kalian dengan keluargaku dengan anak-anakku dan orang-orang yang taat kepada aku yaitu anak buahku untuk menolong kalian ingatkah kalian dengan hal ini mereka mengatakan bala betul nah baru setelah mereka sepakat barulah Urwah menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan maka kemudian Urwah As-Saqafi mengatakan, fa inna hadza qad arada alaikum khuttata rusydin. Sehingga orang ini yaitu Muhammad telah memberikan tawaran kepada kalian rencana yang baik yaitu damai. Terimalah tawarannya wadauni atihi dan biarkanlah aku yang mendatangi Muhammad di Hudaybiyah. Maka lihatlah Urwah bin Mas'ud As-Saqafi ini istihlal membuka perkataannya ya, wa ila dzikri ma'athirihi dan menyebutkan jasa-jasanya di hadapan mereka sehingga hilanglah dia hilangkan dari dirinya tuhmah kecurigaan kalau akan khianat kepada orang Quraisy. Baru setelah itu dia motivasi orang Quraisy untuk menerima rencana damai yang ditawarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahakon maka sungguh satu hal yang benar ini adalah kecerdasan dalam interaksi, kecerdasan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Yang Allah berikan kecerdasan semacam ini kepada siapa saja dari hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Dan inilah cara yang ditempuh oleh orang-orang yang berakal, yang dicari-cari oleh orang-orang yang istimewa untuk bisa sampai kepada apa yang dimaksud bila ahsan dengan cara-cara yang lebih baik. Dan lihatlah e, cara berikut ini diantara cara yang menunjukkan adab dalam berbicara. Itulah satu cara yang ditempuh oleh para sahabat Ansar bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala paman Nabi yaitu Al Abbas ibn Abdul Muttalib itu tertawan bersama orang-orang musyrik pada saat perang Badar. Diatkan oleh Al Bukhari ya, rahimallahu taala dari Anas bin Malik radhiallahu anhu ada sejumlah orang Ansar minta izin pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakalu lalu mereka mengatakan, hmm, Iqdan lana izinkanlah kepada kami falnatrok maka kami biarkanlah kepada anak laki-laki saudari kami yaitu Abbas fida'ahu tebusannya Orang-orang Ansar mengatakan kepada Nabi, "Wahai Nabi, izinkanlah kami untuk tidak mengambil tebusan dari Al-Abbas." Nah, lantas Nabi mengatakan, "La tada'uhu minhu." Jangan biarkan adapun janganlah biarkan tebusan itu dari jangan tinggalkan tebusan dari Al-Abbas dirhaman wahidan meskipun cuma satu dirham saja. Nah, kenapa di sini orang-orang Ansar menyebut paman Nabi Al Abbas bin Abdul Muthalib dengan sebutan ibnu Ukhtina? Maka ingat, Ansar ini adalah statusnya adalah akhwal abihi. Ini adalah paman dari jalur ibu untuk bapaknya Abbas, yaitu Abdul Muthalib. Maka mereka orang-orang Ansar ini adalah akhwal paman dari jalur ibu untuk Walid bapaknya Al-Abbas ya. dan ini adalah satu derajat kekerabatan yang lebih jauh jika dibandingkan kekerabatan Al-Abbas dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena Abbas ini adalah paman Rasul sedangkan Ansar ini ya, khalnya ya, Al-Abbas falam yakulu Maka mereka orang-orang Ansar tidaklah mengatakan kepada Nabi, izinkanlah kepada kami untuk membiarkan bagi pamanmu membiarkan tebusannya dalam artian tidak ngambil tebusannya. Wahai Nabi, mereka tidak mengatakan wahai Nabi untuk pamanmu kami tidak akan ngambil tebusan. Gimana kalau kami tidak minta tebusan? Biar pamanmu itu pulang kembali ke Mekah tanpa perlu bayar tebusan. Pamanmu Ya, maka kalau pakai kata-kata pamanmu itu berbeda nilai rasanya. Ya, dengan diksi yang dipilih oleh orang Ansar yang menunjukkan kalau dia itu punya kekerabatan dengan Al Abbas. Akan tetapi yang mereka katakan, izinkanlah kepada kami untuk membiarkan anak saudari perempuan kami kami biarkan tebusannya dan tidak kami ambil. Nah, kenapa dipilih diksi demikian? Hatta takuna sehingga al jasa itu berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka para ansar dengan memberikan izin kepada para ansar untuk tanazul mengalah dan tidak mengambil tebusan. Dan bukalah satu jasa minhum dari mereka ansor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil manni berupa memberikan ya, nikmat atau jasa kepada pamannya Nabi dalam bentuk tidak mengambil tebusan ya dan hal ini faedah dan ada berbicara ini diisyaratkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimallahu taala dengan mengatakan mereka Ansar mengatakan ibna ukhtina supaya litakuna alminah alaihim fi itlaqihi supaya terdapat anugerah dan jasa atas mereka fi itlaqi karena melepas al abbas lain halnya seandainya mereka mengatakan pamanmu lakanatil minnah tentu jasa adalah atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka ini adalah kecerdasan yang luar biasa dan sopan santun yang sangat bagus dalam bertutur kata. Wa inama imtana anamu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menolak untuk mengabulkan permintaan mereka liyakuna fiddin supaya dalam masalah agama tidak ada yang namanya muhabah, tidak ada yang namanya pilih kasih. Ya, maka ya, mereka ingin ya, maka lihat diksinya orang-orang Ansar mereka tidak mengatakan wahai Nabi gimana kalau kita tidak terima saja tebusan untuk pamanmu ya, gimana kalau nah, mereka tidak mengatakan gimana kalau eh, kita tidak ambil tebusan untuk pamanmu namun yang mereka mereka diksi yang mereka pilih Wahai Nabi, bagaimanakah kalau kita tidak mengambil tebusan ya, dari anak ya, dari keponakan kami yaitu Al Abbas. Maka seandainya ini dikabulkan, seandainya ini dikabulkan, maka yang terjadi kalau pakai uh, diksi yang dipilih orang-orang oleh orang-orang Ansor, Nabi berjasa kepada Ansor. Nabi berjasa kepada Ansor karena ini adalah keponakannya Ansor. Seandainya Nabi iya kan, iya nggak usah, nggak usah diterima dan nggak usah diambil tebusannya. Maka yang terjadi, ya, Nabi berjasa kepada Ansor. Lain hanya kalau diksinya, wahai Nabi, pamanmu, gimana kalau pamanmu ndak usah kita terima tebusannya? Maka yang terjadi orang Ansor berjasa kepada Nabi dan itu tidak sopan sama Nabi. Dan itu satu hal yang tidak beretika kepada Nabi. Karena terjadilah suasana Ansor berjasa kepada keluarga Nabi. Ansor berjasa kepada keluarga, keluarga Nabi. Padahal itu sama saja. Pamanmu itu ya sama dengan orangnya sama, sama-sama Abbas. Yang ini adalah statusnya paman Nabi dan ini adalah statusnya keponakannya orang Ansar. Namun suasananya akan berbeda. Kalau permintaan ini di iya di oke oleh ya, diiakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kalau pakai bahasanya orang Ansar, ya, Nabi berjasa pada keluarga Ansar. Dan kalau pakai paman Nabi, maka jadilah orang-orang Ansar ini berjasa dengan keluarga Nabi. Dan suasana orang oh, Ansar berjasa dengan keluarga Nabi itu suasana yang tidak etis. Suasana yang tidak etis, tidak sopan dengan Nabi dan kurang menghormati dan memuliakan Nabi dan keluarganya. Maka dihindarilah diksi tersebut dan diganti dengan diksi dan pilihan kata yang lain yang menunjukkan seandainya diiyakan maka yang terjadi Nabi berjasa kepada keluarga Al-Ansar. Ya di catatan kaki tentang status Ansor dengan keluarga Nabi, Al Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah taala di Fathul Bari mengatakan yang dimaksudkan bahasa mereka Ansor itu adalah paman bapaknya Abbas yaitu Abdul Muthalib. Karena Ummul Abbas karena ibunya Abbas itu namanya Nutailah non kemudian musanna kemudian titik dua yaitu tak musaghorah dalam bentuk tasghir Nutailah bintil Hanan dengan jim non, ya, ya, ya maka ya, ibunya Abbas itu adalah Nutailah binti e, Jinan atau Janan dan Nutailah ini bukan dari Ansar. Namun yang mereka maksudkan adalah ibunya Abdul Muttalib Nah, ibunya Abdul Muttalib itu minhum adalah dari keluarga Ansar. Lianna karena ibunya Abdul Muthalib namanya Salma binti Amr ibn Uhaihah bimuhmalatain Muhmalatain Musaghar. Muhmalatain artinya tidak bertitik, hak dan haknya dua-duanya tidak bertitik, musaghar dan bentuknya tashir berarti Wa, Wah, huwa dan Amr binti Ibni Uhayhah ini itu min Bani Najjar. Ya. Wa akhwalu hakikotan sedangkan pamannya Abbas dari jalur ibunya secara hakiki adalah Banu Zuhrah dan uh, sedangkan Banu Najjar yang merupakan orang Ansar adalah paman dari kakeknya ya, kakeknya Nabi dan uh, yaitu Abdul Muthalib. Ya demikian yang kita baca sembatan malam hari ini wasallallahu ala Nabi Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa rudwana rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika